Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada pertemuan kali ini khonafidina azakumullah kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan al-mujahadah. bersungguh sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mulai dari hadis yang ketujuh. Dalil tentang mujahadah dan hadis yang ke-101 dari kitab Riyadh Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah As-Sabi yang ketujuh. Wa anhu dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Khujibatin nar bisyahawat wa khujibatil jannatu bil makarih neraka itu dikelilingi dengan syahwat dan surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu mutafakun alaih wa fi riwayatin di muslim Dan di dalam salah satu riwayat Imam Muslim Khuffat Fadala khujibat Wahuwa bima'nahu Disebutkan dengan lapat Khuffat Sebagai ganti khujibat Dan ini semakna Ay bainahu wa hadal hijab Artinya antara sesuatu itu dan yang ini ada penghalang. Faida fa'alahu dakhala. Jika penghalang itu dilakukan maka dia akan memasukinya. Nah. Ikhwan Yang dimaksud dengan asyahawat itu ialah segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu dari perkara-perkara dunia. Dan yang dimaksud dengan al makar adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu dalam perkara-perkara ibadah. Nah, adapun keterkaitan hadis ini dengan babul mujahadah ialah di antara tanda seseorang memiliki mujahadah dalam ibadah. Ia berusaha untuk menahan hawa nafsunya dari perkara syahwat. Dan berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Nah, jadi sebuah bukti mujahadah dalam ibadah. Hawa nafsu kita berusaha kita kekang agar tidak mengikuti kesenangannya dan kita berusaha untuk mengarahkan melakukan ibadah-ibadah sekalipun ibadah itu banyak yang tidak disukai oleh hawa nafsu ini bentuk mujahadah dalam ibadah Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah. Di antara sunnatullah Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu dikelilingi dengan segala perkara yang disukai oleh manusia dan hawa nafsunya. Sehingga banyak di antara mereka yang tertipu dan masuk ke dalam neraka. Waliyatubillah. Sedangkan surga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sehingga banyak orang yang menjauhinya dan tidak masuk ke dalam surga. Waliyatubillah. Jadi untuk masuk neraka itu lebih gampang daripada masuk ke dalam surga. Kenapa lebih gampang? Karena hawa nafsu condong pada sang syahwat. Condong pada sesuatu yang menyenangkan. Sehingga banyak mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dalam keadaan dibalik itu Ancamannya ialah baik neraka. Dan kita saksikan banyak sekali orang yang enggan melakukan kebaikan. Berat melakukan ibadah. Padahal di balik itu ada surga sebagai apa ini? Jaminannya. Jadi ngajak orang berbuat jelek itu lebih gampang, lebih banyak yang apa ini? Menyambut seruannya daripada mengajak kepada apa ini? kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu banyak yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan kejelekan-kejelekan itu banyak yang disukai oleh hawa nafsu. Salah satu contoh saja. Kita ajak masyarakat untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah, mempelajari ilmu agama dengan dasar-dasarnya dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah yang tertarik datang bisa dihitung ya. tapi kalau diundang dalam acara pesta nah, undang artis penyanyi nah konser yang datang apa ini banyak kenapa lebih seru menurut hawa nafsu. Nah itulah ujian bagi kita semuanya. karena Di balik serunya, meriahnya, kesenangannya, itu ada neraka yang menanti. Sementara di balik sesuatu yang mungkin membosankan atau berat harus mengekang keinginan ini dan itu, itu ada surga dengan penuh kenikmatan yang menanti. Barakofikum. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam hadis ini dengan menggunakan fil madi hujibatin nar wa hujibatil jannah. Itu menunjukkan sudah ini terjadi dan sudah dilakukan. Maka tentunya neraka dan surga juga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Asamin yang kedelapan. An Abi Abdullah Hudzaifah ibn yaman radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abu Abdullah Hudzaifah ibn yaman semoga Allah taala meridai ketuanya Qala ia berkata, صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة pada suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faftatahal Baqarah. Ternyata Beliau memulai sholatnya dengan membaca suratul Baqarah. Hmm, mantap ya. tu yar kau miyah. Aku berkata, beliau rukuk ketika sudah sampai ayat yang ke-100 Summa Tapi ternyata beliau meneruskan bacaannya. Jadi kira mungkin kalau sudah sampai ayat yang ke-100 rukuk ya. Ternyata beliau melanjutkan ayat berikutnya. Nah, aku tuh aku berkata, Yusolivia biya fi Mungkin beliau ingin sholat dengan membaca suatu al-Baqarah dalam satu rakaat. Ya. Nah. Famado maka beliau terus melanjutkan bacaan suatu al-Baqarah. Fakultu ya kau biha. Sampai selesai Al-Baqarahnya itu. Aku pun berkata, mungkin setelah selesai sholat bakal beliau ruku. Sumaftatahan nisa'a. Tapi ternyata Rasulullah kembali membaca surat An-Nisa. Nah, Bakara'aha beliau membacanya sampai selesai. Summa istataha lim istataha laimban Baqarah. Selesai Anisa, beliau mulai membaca surat Al-Imran. Beliau membaca dengan tuntas. Yaqra'u mutarassila. Beliau membaca dengan tartil Idza ma'a bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika beliau melewati ayat yang di sana ada bacaan tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza ma'a bi su'alin salah. Dan jika beliau melewati ayat yang di dalamnya ada permohonan, beliau pun meminta sesuatu kepada Allah. Wa idza ma'a bi ta'awudin taawudah dan jika beliau melewati ayat yang ada permintaan perlindungan kepada Allah, beliau berlindung kepada Allah. Summa raka'a kemudian baru beliau rukuk. Fajala yaqul dan beliau membaca subhana rabbiyal azim. Nah, fakana ruku'u nahwan min qiyamih. Ternyata lama rukuknya sama seperti lama ketika berdiri. Tumma qala baru kemudian beliau berkata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tumma qama qiyaman tawila qariba mimma rakaat. Dalam iktidalnya beliau ternyata berdiri hampir sama dengan lama rukuknya. Tumma sajada. Kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Dan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariba min qiyamih. Ternyata lama sujudnya sama dengan apa ini? Lama berdirinya. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah ya. Ini hadis merupakan contoh mujahadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam yang tak tertanding ya. Beliau sholat sunnah dalam satu rakaat membaca suratul Baqarah, kemudian suratul Nisa, kemudian surat Ali Imran dibaca dengan tartil ditambah dengan baca tasbih, baca permohonan, baca ta'awud setiap setiap kali melewati ayat-ayat tersebut ya. Nah, ditambah lagi rukuknya lamanya sama seperti berdirinya tadi. Ditambah lagi iktijalnya lamanya seperti rukuknya. Ditambah lagi sujudnya lamanya seperti apa ini? Lama ketika berdiri berapa macam itu. Ya. Satu rokaat. Ini bukti beliau benar-benar apa ini? Mujahadah dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian dalam hadis ini ikhwan abdina azakumullah. Boleh kita berjamaah dalam solat sunnah. Namun kadang-kadang saja. Kecuali yang disyariatkan dilakukan dengan berjamaah. Seperti sholat tarawih dan yang semisalnya. Sebagaimana di dalam hadis ini, Udaifa ibn Yaman ikut sholat sunnah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. jamaah, ya, dalam sholat sunnah. Tetapi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat kemudian kontinu melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah dengan berjamaah itu boleh hanya kadang-kadang saja. Kecuali yang memang disyariatkan untuk dilakukan dengan berjamaah seperti sholat tarawih atau yang semisalnya. Misalkan sholat duha Mau berjamaah ya boleh sekali-kali. Tapi kalau tiap hari jamaah tak boleh. Itu menyelisih sunnah ya. Taib. Misalkan ada yang melakukan apa ini? Sholat tahajud berjamaah boleh sekali-kali saja. Kalau terus-menerus menyelisih sunnah. Kecuali kalau dilakukan di bulan Ramadan yang istilahnya dengan saudara ini. Istilahnya bernama sholat tarawih. Memang ada syariat berjamaah. Ini boleh terus menerus. Paham ya? Nah. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh membaca Al-Quran dengan tidak urut suratnya. Nah, di sini Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, kemudian anissa kemudian baru Ali Imran. Harusnya Ali Imran dulu ya. Nah, setelah Al-Baqarah. Ini menunjukkan nggak apa-apa. Baca surat tidak apa ini. Huruf. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faidah. Membaca Al-Quran hendaknya dengan tartil dan tadabbur. Tartil itu artinya bacanya tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, ya tadabur artinya dengan memperhatikan maknanya dan kandungan isinya sehingga bisa mengamalkan dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini ayat isinya ialah bacaan-bacaan tasbih pada Allah. Maka siapun pun bertasbih. Ini ayat isinya ialah permohonan-permohonan. Maka dia pun meminta sesuatu kepada Allah. Ya, nah, nah kalau nggak paham maknanya, nggak ya bisa. Ya, ini ayat tentang masalah apa ini? Permohonan, tapi dia nggak memohon sesuatu, ya, karena nggak tahu maknanya. Sehingga untuk bisa membaca Al-Quran dengan tadabur itu harus memahami artinya itu sudah merupakan syarat mutlak. Harga mati. Kalau nggak paham, nggak mungkin melakukan tajabur ya. Tapi kok ada orang yang mendengar Al-Quran kok nangis? Harafikum. Ya mungkin bacaannya itu enak, sendu dia gitu ya. Nah, bikin Nangis lagi, bikin orang lain apa ini? Nangis juga. Eh, tapi dia tidak paham kenapa kok sampai nangis. Nah, ya kan? Nah, itu masalahnya. Berarti dia mendengarkan dengan khusyuk tapi tidak dengan tadabur. Karena tadabur itu baru bisa dilakukan kalau mengerti dan paham maknanya. Baik. <clears throat> Kemudian faedah berikutnya. Boleh berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'an. Ketika baca Al-Qur'an kita selingi dengan doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak harus setelah selesai baca, baru minta sesuatu. Tidak. Di tengah-tengah baca, berhenti doa. Baca lagi, berhenti doa. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan ayat-ayat yang kita baca. Barakofikum. Kalau menceritakan tentang surga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Kalau ayat yang kita baca ini menceritakan tentang neraka, nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kalau dalam ayat itu menceritakan tentang fadilah-fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa memohon fadilah dan rahmatnya. Ya. Nah, begitu seterusnya. Kalau dalam ayat itu menceritakan tentang keagungan Allah, nah kesucian Allah, nah, kita baca tasbih, tahmid, ya. Nah, Barakofikum. Ini ketika membaca Quran. Boleh seperti itu. Kemudian faedah berikutnya. Diperbolehkan dalam sholat untuk sama panjangnya ketika berdiri, rukuk dan sujud. Berdirinya ketika baca Quran satu jam misalkan. Boleh rukuknya satu jam, sujudnya juga satu jam. Ya, nah. Kalau bacanya 15 menit, rukuknya 15 menit, sujudnya apa ini? 15 menit. Boleh samakan. Ya kira-kira kalah barakallahu Nah. Boleh. Jadi tidak harus bacanya lebih lama daripada rekuk dan sujudnya. Samakan semua juga nggak apa-apa. Nah tentunya ya karena betina azakumullah ya dilihat kemampuan apa ini masing-masing ibadah itu untuk kita nah yang penting khusyuk ya enam ikhlas dan tidak membosankan ya sementara tapi kalau orang ini benar-benar sudah menjadi ahli ibadah harus dinaikkan statusnya ya apa itu? Lama. <laughs> ya kan? Kita kita sementara yang penting badannya khusyuk, ikhlas, ya, istimbar terus menerus, kontinu, menyenangkan, tidak bikin bosan, ya. Nah, kalau sudah naik kelas menjadi ahli ibadah, nah, nah ditambahi tadi itu lama. Ya, nah, caranya gimana? Nyoba pelan-pelan, tambah lama, tambah lama. Ya, ya tambah lama, tambah lama lagi, begitu. Ya, sekarang sekarang kalau sholat sunnah lima menit ya, sudah lima menit. Targetnya bulan depan 10 menit. Hmm. Latihan ya. Bulan, bulan lagi 15 iya. menit gitu ya. Nah, begitu. Paham ya? Tapi semuanya harus dilihat situasi dan kondisi. Yang penting bagi kita itu ibadah itu bukan lamanya, tapi khusyuk, ikhlas dan kontinu. Makanya saya bilang bagi kita. Tapi bagi yang sudah ahli ibadah. Ahli ibadah itu berarti ibadah itu merupakan apa ini? Sesuatu yang menyenangkan baginya. Nah, ditambah dengan apa ini? Lama. Nah. Sebagaimana Nabi SAW ibadah itu merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi beliau. Termasuk apa ini? Sholat. Sholat itu ibadah yang paling menyenangkan bagi beliau. Sehingga beliau berlama-lama dalam apa ini? solatnya Karena menyenangkan. Nah, kita sudah menjadikan solat sebagai aktivitas yang menyenangkan apa tidak? Ah, nah, kalau belum, ya paling tidak yang penting solatnya nggak bolong, khusyuk, ikhlas, ya, istimewa terus menerus. Tapi harus punya tekad untuk apa ini? Naik kelas. Ya, apa itu? Ya itu berlama-lama dalam ibadah. Ya, berlama-lama tapi tidak membosankan. Tapi apa ini? Menyenangkan. Ya, oh, imamnya lama dikit sudah langsung apa ini? Mengeluh. Ya, wah kalau gini aturannya ya, patah kaki. Hmm, ya, nah. Amin ya berarti imamnya harus lama. Hmm, ya. Makanya dalam sholat jemaah, sholat fardu, dengan melihat situasi dan kondisi apa ini? Makmum. Kalau dipikir lama makmumnya tidak senang, berarti tidak menyenangkan. Itu ya, jangan lama-lama. Tapi kalau makmumnya ahli ibadah semua dan berlama-lama itu menyenangkan, nggak apa-apa, kasih lama. Taib. Bagaimana Rasulullah sholat bersama siapa yang itu Ibnu Yaman. Hudzaifah datang sholat bersama Rasulullah ya. enam. Beliau baca surat Al-Baqarah. Dalam hatinya Kudeta Ibnu Yaman ah paling cuma satu ayat habis itu langsung rukuk. <laughs> Ternyata sudah 100 ayat lanjut bacaannya. Hanya terpetik pikiran. Ah, paling-paling habis surat Al-Baqarah rukuk. Ternyata gak rukuk, lanjut baca surat an Nah, nah begitu tahu seperti itu, Hudzaifah Pak Yaman tidak kemudian memperkirakan lagi, ya sudah pasrah. Nah, mengikuti dan menikmati sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anissa habis, laki sholat alimun habis, enam laki dinikmati oleh beliau. Memang lain ya ahli ibadah dengan yang bukan ahli ibadah. Tapi paling tidak kita tahu betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki mujahadah yang tertinggi dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan faedah bahwa nama-nama surat dalam Al-Qur'an itu sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini namanya surat Al-Baqarah, ini surat Al-Maid, uh, Al-Imran, surat Al-Anisa dan lain-lain. Ya, nah, barakallahu Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain. Di antara alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlama-lama dalam ibadahnya ialah sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dosanya diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah. Baik. كذا Baik, Barakofikum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah At-Tasi' Hadis yang ke sembilan Dalil tentang al-mujahadah. Hadis yang ke-103 dalam kitab Riyad Shalihin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ia berkata Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan Suatu malam aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atalal qiyamah. Ternyata Rasulullah memperlama berdiri, memperpanjang berdirinya atau memperlama berdirinya. Hatta hamamtu bi amrin su sampai aku punya pikiran-pikiran yang jelek. Kilang, maka Ibnu Mas'ud ditanya, "Wa ma hamamta apa pikiran jelek yang muncul di benakmu saat itu? Qala Ibnu Mas'ud menjawab, "Hamamtu an ajlisa wa al. Aku punya pikiran mending duduk saja, tak tinggalkan beliau sholat sendiri gitu. Hmm. Nah, mutafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, "Qala bidina azakumullah" faidahnya sama dengan hadis sebelumnya dalam bab mujahadah. Yakni contoh mujahadah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam ibadahnya. Beliau kalau sholat malam itu memang terkenal sangat apa ini lama dan panjang. Saking panjang dan saking lamanya sahabat sekelas Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala sampai muncul pikiran-pikiran yang tidak-tidak ya. Nah, ketika ikut sholat bersama beliau. Ternyata ditanya oleh yang lain, apa pikiran jelek yang muncul di benakmu, wahai Ibnu Mas'ud? Nah saat itu muncul di benakku, duduk saja aku, ya Ya, beliau sholat sendirian. Gitu, ya. Nah, meninggalkan sholat bersama beliau. Tapi tidak dilakukan. Hanya apa ini? tapi keinginan yang tidak bagus. Tapi tidak dilakukan. Barakofikum. Karena Ibu Mas'ud radhiyallahu taala seorang sahabat yang mulia juga apa ini? Al ibadah. Namun memang untuk menandingi mujahadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah itu memang tidak ada yang mampu. Kalau para sahabat aja gak mampu, bagaimana dengan kita? Nah, tambah jauh, eh. ya. mungkin ketika ada yang mulai dengan baca soal Al-Baqarah al kabur. <laughs> ya, nah Begitu. Atau kalau yang jadi imam, apa yang capek-capek? Nah, makmumnya lari, saya harus capek-capek baca tiga surat yang termasuk surat yang panjang-panjang. Akhirnya dia pun tak mau capek-capek, nggak mau lama-lama. Itu mungkin kita seperti itu. Nah, kopiku ya. Jadi mujahadah Nabi SAW dalam ibadah tak tertandingi Sampai para sahabat pun gak mampu menandingi mujahadah Nabi SAW. Nah, maka jangan sampai kita sombong menganggap ibadahnya Nabi itu biasa, biasa. Nah, tidak biasa-biasa, luar biasa ibadah beliau. Nah, sebagian orang menganggap seperti itu, akhirnya apa ini? Mereka menambah-nambah ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW akhirnya mereka apa ini merasa berat sendiri padahal dengan meneladani ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja kita belum tentu bisa mengamalkan semuanya seperti yang diamalkan oleh beliau dalam hal apa ini sifatnya ataupun lamanya Ya mungkin sholat malam ya kita lakukan. Tapi lamanya sholat malam kita dengan sholat malam beliau. Tidak ada apa-apanya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Utamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala nah, Mana sisi keutamanya? Nah, Ibnu Mas'ud dalam hal ini tetap sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hawa nafsunya mengendaki lain. Nafsunya bilang, dah duduk, tinggal saja beliau. Biar sholat sendirian, terlalu lama. tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mampu mengendalikan nafsunya dan tetap bersama Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu keutamaan untuk beliau radhiyallahu taala. Begitulah seharusnya kita ya. Ketika nafsu kita tidak menginginkannya padahal itu merupakan kebaikan jangan dituruti tapi terus nah, gitu terus ikut ya Nah dalam sholat tarawih misalkan imamnya kok lama. Waduh, ini kalau lama toko-toko pada tutup ini, ya, warung-warung tutup. Padahal saya masih lapar, pengen makan macam-macam. Nah, dia ya. nah, puasa kan begitu. Hmm, ya. Ini kalau terus ikut jam 10 baru selesai. Nah, nah, pikiran-pikiran semacam itu untuk godaan dari hawa ya, nafsu. Dah, jangan gubes, nikmati terus. Nah, begitu. Ini cara memerangi hawa nafsu yang suka apa ini menggoda agar kita meninggalkan yang afdal. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa keinginan untuk keluar dari sholat Nah, jika tidak disertai dengan niat tidak membatalkan sholat. Dan pikiran-pikiran, wah ini kalau begini tak tinggal saja imamnya lah. Itu. Tapi dia tidak punya niat untuk meninggalkannya. Cuma pikiran-pikiran itu menghantuinya. Ya. Nah, itu tidak sampai membatalkan sholat. Lain, kalau dia kemudian niat untuk keluar dari sholat, maka dia apa ini? Dianggap keluar dari sholat. Niat apa ini? Niat keluar dari sholat. Niat apa ini? Putus dari imam. Itu bisa menyebabkan sholat seseorang menjadi apa ini? Batal. Harus mengulangi sholatnya sendiri. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faidah Termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah memperpanjang bacaan dalam sholat malam. Di iya, dalam sholat malam disunahkan untuk memperpanjang apa ini? Bacaan. Ya. Baik. Selanjutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahmatullah al-'ashir Dalil yang ke-10 dalam bab mujahadah hadis nomor 104 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Anas radhiyallahu taala anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala dari Anas radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yatba'ul mayyita salasah yang akan mengikuti orang yang mati itu tiga. ahlu, wa malu wa amalu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Wa usnani wa wahid. Yang dua kembali pulang dan yang masih menemani si mayat cuma satu. Yarji'u ahlu wa malu Yang pulang ialah keluarga dan hartanya wa kau amalu dan yang menemani mayit ialah amalnya muttafaqun alaih hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim kalau ada yang bertanya, apa kaitan hadis ini dengan bab mujahadah? Jawabannya ialah di antara bentuk sikap mujahadah dalam ibadah ialah memperbanyak bekal untuk kematian. Ya, memperbanyak bekal kematian. Karena dalam hadis ini jelas yang akan terus menemani mayat itu ialah amalnya. Maka harus diperbanyak amalnya. Nah, kalau keluarga diperbanyak keluarganya, harta diperbanyak hartanya, ternyata enggak menemani si mayat di alam kuburnya. Maka orang yang paham tentang faidah hadis ini yang memiliki sikap mujahadah dalam ibadah dia akan memperbanyak bekal amal soleh untuk menghadapi kematiannya. Kemudian dalam hadis ini, Ikhwanah Bidina Azzaqumullah, terdapat faidah yang lainnya. Bahwa keluarga dan harta tidak bisa memberi manfaat untuk si mayat kecuali jika si mayat ikut andil dalam mentarbiah keluarganya dan mensodakokan hartanya. Di ya, keluarga tidak bermanfaat bagi si mayat. Kecuali kalau keluarganya ini ditarbiah, dididik oleh si mayat dengan ilmu yang bermanfaat sehingga mereka menjadi keluarga yang solih dan solihah yang alim dan alimah, yang fakih dan faqihah. Maka semaya dapat manfaatnya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Termasuk hartanya, kalau digunakan untuk sodako, infak, sodako jariah, zakat dan lain sebagainya, nah hartanya bisa bermanfaat untuk dia. Tapi kalau dia tidak punya sumbangsih untuk keluarganya dan hartanya demi bekalnya di alam barzah maka keluarga dan hartanya tidak bermanfaat baginya ya itulah sebabnya kalau punya keluarga diperhatikan pendidikannya diperhatikan enam amalannya kalau punya harta juga demikian Diperhatikan penggunaannya. Jangan sampai lupa untuk persodakoh jariah. Karena itu semuanya tidak bermanfaat untuk si mayat. Kecuali dia ikut andil dalam mentarbiah keluarganya atau mensodakokan apa ini? Hartanya. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan berfaedah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bermujahadah dalam ibadah.